berdoa dengan syahadat dan istighfar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar itu adalah doa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap, setiap saat baik kita di toko ataupun di sawah atau di rumah kita baca zikir Allahumma innaka afuwun karimun Wahakul apa Pak anna Itu adalah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah Allahumma ya Allah Innaka sesungguhnya engkau adalah Akuun maha pemberi maaf Karimun maha murah Tuhibbul apa mencintai maaf Mudah mencintai pemaafan Pak anna maka maafkanlah kami ya Allah Ini adalah permohonan ampun agar Allah mengampuni dosa kita Sehingga di akhir Ramadan ini kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Aizkum Dan mari kita budayakan untuk biasa bangun malam tidak cukup hanya tahajud satu rakaat dua rakaat akan tetapi bagaimana kita bisa banyak membaca Al-Qur'an di malam-malam seperti ini malam 10 akhir Ramadan malam liburan dan tidak hanya terbatas malam ganjil. Mari kita malam 24 nanti malam kita bangun. Bisa saja di masjid sendang sana. Bisa saja di masjid kita ini. Bisa saja di masjid Perum atau di masjid Takwa atau masjid yang lainnya. Hanya yang jelas program kita adalah awal waktu kita di at Kemudian kedua adalah di dan ketika kita ke masjid kita ini. Para hadirin yang bilang tidak perlu kita pernah ditutup itu tiap itu di mana sama sama. Akan tadi barangkali kita perlu suasana yang tidak ngantuk saya di mana. Kita perlu seperti yang tidak menjadikan kita lelah tidur atau suasana yang rapi, ada syiar, ada kehidupan di situ sehingga kita tidak malas-malas apalagi di benteng untuk sholat bersama-sama masya Allah itu indah ada pun sholat malam berjamaah Sholat sunat malam berjamaah itu di bulan Ramadan yang pertama kali melakukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti Imam Muslim waktu meriwayatkan hadis waktu Nabi Muhammad yusalli bil masjid fa waktu Nabi Muhammad sholat di masjid kemudian diikuti oleh orang-orang di hari kedua pun Nabi Muhammad sholat diikuti oleh orang-orang Imam Muslim mengatakan asli sholat sunat ini ternyata diperbolehkan melakukan berjamaah khususnya adalah di bulan Ramadan. Kemudian para ulama menjelaskan ini menjadi kekhususan Ramadan saja. Jadi boleh qiyamul mulai apa saja, sholat malam yang dilakukan di malam Ramadan boleh dilakukan dengan berjamaah. Termasuk di sini adalah sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat taubat kubro, taubat besar. Kalau orang tanya adakah sholat taubat ada, yaitu sholat tasbih. Karena di situ waktu itu Nabi Muhammad menawarkan kepada pamannya, Apakah kau mau tahu? Tahu. Apakah kamu mau? Aku kasih tahu wahai pamanku dengan satu amal. Jika engkau mengamalkannya akan diampuni mata kot dan memindah jika wa mata akhir. Dosa-dosamu terdahulu dan akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang besar dan yang kecil, sengaja tidak sengaja, maka Sayyidina Abbas berkata, benar ya Rasulullah, aku ingin kau ajari Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk sholat empat rakaat dengan membaca 300 tasbih. Hadisnya adalah hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Imam Al-Ajiri. Memang ada orang yang mengatakan hadisnya tidak sahih itu adalah biar saja yang tak mau mengatakan sahih itu tidak mendapat pahalanya nanti. Tapi yang ikut pendapat yang mengatakan hadis itu adalah benar akan mendapatkan pahalanya sholat tasbih. Jadi dua rakaat, dua rakaat dengan tasbih yang sudah ada diterangkan. Tasbihnya adalah 15 sebelum membaca Fatihah dan 10 sebelum rukuk. Kemudian 10 lagi saat rukuk. Kemudian 10 lagi waktu itidal. Kemudian 10 lagi waktu sujud. 10 lagi duduk di antara dua sujud. 10 lagi waktu sujud genap 75 setiap satu rokaat maka dikalikan 4 menjadi 300. Ini sholat tasbih. Kemudian ada sholat malam Terserah berapa rokaat yang mulai selain itu. Boleh 8 rokaat, boleh 10 rokaat, boleh 20 rokaat, terserah pun Tapi upayakanlah, lakukan sesuatu yang kita mampu untuk istiqomah. Jangan sampai ibadah kita hanya sehari, setelah itu kita nggak mau ibadah lagi karena kapok, capek. Itu ibadahnya orang yang diajak oleh iblis. Iblis itu ngajak ibadah. Undang-undang malam liburan bermangat. Uh, sholat yang banyak. Malam itu sholat banyak. Sholatnya sampai 50 rakaat, satu Qurannya 3 juz. Hebat. Hebat benar. Sholat yang 50 rakaat luar biasa orang ini. Tetapi di esok harinya waktu lagi tidur mau bangun diingatkan oleh setan, kamu ingat tidak kemarin waktu sholat? Iya ingat. Berapa rakaat? 50 capek nggak capek ya itu udah jangan bangun aja. nah, ingat capeknya ya jadi kalau mau ibadah bangun malam bu yang mampu untuk istiqomah gak usah koyak banyak tapi rutinnya dahulu tapi khusus di malam-malam Lailatul Qadar ini upayakanlah kalau bisa itu agak lama apalagi dibarengi dengan istiqomah di masjid sampai dikatakan akhir waktu lebih bagus daripada awal waktu. Misalnya ada orang pengen bangun sampai jam 12. Mulai dari maghrib di masjid sampai jam 12. Yang satu lagi mulai jam 12 sampai pagi. Maka lebih bagus mulai jam 12 sampai pagi daripada yang awal sampai jam 12. Jadi akhir waktunya lebih bagus daripada awal waktu. Kalau bisa dimulai maghrib sampai pagi. Itu kalau bisa. Tapi ini kita kelas-kelas orang kelas pria, nggak usahlah sampai begitu. Semua jam 12 sampai pagi saja itu di masjid masih ketiduran. Nah, itu saja. Maka bisa diramaikan masjid ini, masjid yang kita cintai ini, kemudian sholat subuh, dan setelah itu kita nunggu istirahat kalau mau nunggu kalau pulang-pulang istirahat melakukan aktivitasnya setelah jam delapan final sholat subuh istirahat Agar nanti, ayo kita budayakan untuk kita uh, menghidupkan malam-malam Ramadan tidak hanya malam liburan ya malam 24 pun laylatul Qadar bisa datang Lailatul Qadar tidak harus datang di hari genap di hari ganjil di hari genap pun bisa Lailatul Qadar kita intinya ayo kita tingkatkan ibadah kita ibu-ibu yang di rumah jangan tetap di rumah tidak ke masjid bangun di tengah malam yang lagi head pun tetap bangun jangan sampai sudah head nggak dapat laylatul Qadar sayang dong haid dalam keadaan haid pun tetap bangun membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kerjain apa saja la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar atau pakai doanya Siti Aisyah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa sampai pagi subhanallah inilah orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala inilah kemudian besok malam 23 jadi himbau boleh dibawa keluarganya dan sebagainya kita ada makan malam di sini mungkin setelah berbuka bisa saja langsung dipercepat begitu kemudian sholat atau berbuka takjil dulu kemudian sholat dilihat kondisinya seperti apa kalau memang sudah siap bisa langsung makan sedikit dipercepat makannya kemudian kita melakukan sholat ada makan malam sekalian besok insya Allah malam 25 eh insya Allah jadi informasikan kepada putra putrinya kalau memang berkenan tidak usah masak di rumah sih semuanya nggak apa-apa biar rame enggak biar tahu masjidnya dan juga insya Allah uh, eh, kita sama-sama berbuka di sini kita berdoa bersama agar dikabul oleh Allah dimudahkan segala urusan kita dilapangkan rezeki muakbar pesantren ini barokah keluar ulama-ulama dijaga para tetangga pesantren jadi orang soleh soleh yang datang ke pesantren jadi orang soleh solehah jadi kita doa besok insya Allah jadi mohon kalau minta tidak ulang, ya, saya tidak pulang, Di habis pengajian tidak usah pulang, kecuali yang mendesak. Jadi langsung saja insya Allah makan di sini seadanya insya Allah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab soal ini. Kita sampai kepada hadis yang 31 ini adalah cerita tentang orang Bani Israel terdahulu. Jadi kalau yang cerita Nabi Muhammad pasti benar asalkan riwayatnya benar. Jadi Nabi Muhammad bercerita tentang orang terdahulu. Ada di zaman dahulu seorang raja yang raja ini mempunyai pendamping seorang penyihir untuk kepentingannya, jago sihir untuk kepentingannya. Ini riwayat dari Wa'an Suhaib bin radhiyallahu anhu dari Suhaib meriwayatkan bahwasanya anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah Walau musannif nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bin darain amin ila aqal dari Suhaib bahwasanya Rasulullah SAW berkata bersabda kana ada malikun seorang raja di mangkana qablahum pada umat-umat terdahulu pada orang-orang terdahulu maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada seorang raja wakana dan ada bagi raja tersebut lahu bagi raja tersebut seorang seorang Seorang raja itu mempunyai seorang penyihir, ahli sihir. maka kaburo tatkala sudah tua sang penyihir ini sudah merasa tua kola din malik meminta kepada raja Kala berkata lil malik kepada raja, minta kepada raja, ini kabur kaburtu, aku sudah tua. Ini kabur kaburtu, ini aku sudah tua. Bapak asilaya kirim kepadaku bulaman anak muda U'allimuhu aku ajari untuk aku ajari dia itu Asifro sihir. Dia itu penyihir berpengalaman dia. Jadi kalau minta santri-santri yang cerdas itu sini akan aku ajari sihir anak muda yang cepat menghafal semangatnya tinggi biar pintar. Minta, jangan rasa bahwasanya sebentar lagi mati ini sihir tukang sihirnya, maka minta dikirim satu anak untuk diajari ilmu sihir. Bapak Asa ilaihi, Bapak Asa kemudian mengutus raja tersebut memiliki kepada sang penyihir ulaman seorang anak. Sang raja mengirim seorang anak kepada sang penyihir yu'allimuhu untuk diajari, untuk sang penyihir yu'allimuhu mengajarinya sihir. Bahkan Nabi Syaikh dan ada di dalam pertengahan jalannya sang anak itu. Ida salaka waktu ia menempuh jadi di jalannya itu ada rohibun seorang rohib. Rohib itu ulama terdahulu. Ulama Bani Israel. Jadi ada seorang kiai. Jadi di tengah jalannya dia itu ada kiai. Di saat dia pergi ke rumahnya tukang sihir belajar, dia melewati rumahnya kiai. Toko ada ini mampir nongkrong di rumahnya kiai. Wasami akalamahum dengar omongannya kiai, Pak Jabau. Terkagum, Hebat benar nih omongan kang kiai Berbicara tentang kebenaran, tentang iman, tentang akidah. Wakana ida atas sahira, wakana dan jika, wakana dan orang tersebut, sang anak muda itu ida atas tatkala datang sahira kepada sang penyihir, marra bin pasti melewati sang kiai tersebut bahwa ada ilahi dan duduk dengannya sampai kebablasan kadang-kadang kelamaan Faida atas sa'amiro, kalau datang ke tempatnya sang penyihir borobahu dipukul karena saya tidak tepat waktu karena waktunya digunakan untuk mampir rumahnya sang kiai sehingga sang penyihir ini marah terlambat kamu dihukum akhirnya sang anak muda oleh sang penyihir Fasyaka kemudian mengajulah anak muda tersebut sang anak muda tadi mengadu, mengadu ila rahibi kepada sang kiai. Faqala kemudian kiai itu mengajari. Ajar mengajari apa? Ila qasyita sahiro, kalau kamu takut kepada sang penyihir. Rasul kata-kata Kabatani ahli telah menahanku keluargaku ya, telah menahanku keluargaku. Artinya apa? Bila aku terlambat karena ya di rumahku ada sesuatu. Orang tua tuaku atau Andi, Jadi pakai Andi ini tidak bohong ya. Maksudnya Andi, Aku termasuk Andimu, ya ini ahli guru. Jadi di Andi telah menahanku ahli keluargaku wahai tukang sihir. Maksudnya biar dimaafkan. Karena menyalahkan keluarganya. Wa idza qasita ahlaka kalau kata keluargamu juga nanya kenapa kamu terlambat, kamu takut kepada keluargamu, ya tinggal kamu katakan kabar tadi sahiru, penyihir yang menahanku. Bapak nama wa ada dari jadi terus. Jadi waktunya itu disisihkan untuk belajar kepada sang kiai agar tidak dimarahi sang penyihir yang ngomong terlambat karena terlambat di rumahnya. Waktu ke rumahnya terlambat hilang karena dia terlambat di rumahnya sang penyihir. Ingat ini bukan ngajari bohong. Sebab apa? Menghindar dari belajar dari kebenaran. Sebab kalau tidak bohong begitu, maka dia tidak bisa belajar iman. Jadi boleh kita berbohong, tapi ingat bohongnya kepada orang fakir yang menghalangi kita berbuat baik. Ya, kalau kita mau berbuat baik sama orang fajir kok dipukul bohong saja itu boleh. Tapi bohong sama orang baik-baik dosa. Ini kan orang fajir, orang jahat itu penyihir. Jadi bohong itu aja sebab apa? Kalau jujur dipukul, kan? Padahal dia belajar agama, belajar agama dipukul. Wabainama nama ala dzalika dan di saat seperti itu memang kerjanya begitu, benar mandir begitu. Belajar kepada kiai, kepada sang penyihir, kiai kepada sang penyihir. Is ada ala tabatin masih Is ata tiba-tiba dia datang sampai in isata sampai dia datang kepada alaza batin pada tempat yang di situ ada binatang azimatin besar ada binatang besar besar telah menghalangi annasa menahan manusia jadi saking besarnya di jalan itu sampai orang nggak bisa lewat nggak tahu binatang apa tidak disebutkan di sini Mungkin kalau dulu yang binatang macam-macam lah, apa ular, apa dinosaurus, segala macam zaman dulu ini. Ini ada satu binatang gede yang menghalangi jalan. Kemudian sang anak muda ini berkata, Al-Yauma hari ini aklamu akan aku tahu asal sahiru sang penyihir itu Abdul lebih bagus amrahibu amirrahibu atau sang kiai yang lebih bagus Abdul. Sekarang apa akan uji mana yang lebih bagus? Fa'akhadat hajaran kemudian anak kecil anak muda ini mengambil batu. Fa'akhadat mengambil hajaran batu. Faqala dan berkata, Allahumma ya Allah, ingkana jika ada amrul rahimi urusan tan kiai ini Ahabu ilaika lebih kau cintai ya Allah min amri sahiri daripada sang penyihir faktul hadhihi dabata maka bunuhlah binatang yang mengganggu di jalan ini hatta yang dia nasu sehingga orang-orang kita melewatinya faqatalah akhirnya waktu ditimpa itu binatang itu mati wa dan berlalulah orang-orang wa dan berlalulah an manusia-manusia itu Fa'ata Ar-Rahim Fa'ata ar Fa'ata kemudian datang anak muda tersebut Ar-Rahibah kepada tangan Kiai Fa'akbarahu dan menceritakan itu Kiai Ustaz saya mencerita tadi waktu di jalan aku ketemu binatang gede dan aku lempar dia dan berkata ya Allah kalau memang urusan kiaiku itu benar lebih kau cintai maka uh, lebih kau cintai daripada urusan penyihir maka bunuhlah binatang akhirnya binatang itu kok mati Fakalahum Fakola maka berkatalah sang rohis lahu kepada sang pemuda tersebut. Fakola kemudian berkata lalu kepada sang pemuda rohibul rohib. Rohibnya berkata kepada sang pemuda, Hai bunaya, wahai anakku, antal yau afdol mun afdolu ini Hari ini kau lebih utama dari aku. Qad balagha min Amerika ma telah sampai qad balagha telah sampai min Amerika tentang urusanmu ma ara seperti aku saksikan hebat sekali kamu maksudnya itu bahasa Arab maksudnya hebat kau nah lebih hebat dari aku wa innaka satu salah wa innaka dan sesungguhnya engkau satu salah akan teruji mendapatkan satu ujian wa ini purita dan jika engkau tertimpa ujian Fala tadulla alayya maka jangan sampai kau tunjuk datang kepadaku kalau kau mendapatkan musibah, awas jangan sampai terungkap ucap gurumu aku. Jangan ngomong. Sembunyikan aku. Bahkan al-hulamu yubri'ul akmah. Dia itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Termasuk orang buta bisa disembuhkan. Wal orang belang-belang, orang kena penyakit belang, itu bisa disembuhkan wayudawi anasa yang bisa mengobati manusia manusia mencairil adwai dari segala macam penyakit sembuh bisa sembuh bukan konari ya ini ini menyembuhkan di kelihatan karena Allah Basami'a kemudian mendengarlah jadi Isul tadi teman dekatnya sang raja ada yang dengar bahwasanya ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Sementara jadi Sulmanik dekatnya raja itu karena kotromia ya. menjadi buta. Dulu melihat kakinya sakit-sakit jadi buta. Fa'atahu kemudian temannya sang raja itu datang kepada sang anak muda bihadaya kasirotin dengan hadiah yang banyak. Fakala kemudian berkata, Mahauna lika ajma. Ma sesuatu hahunalik yang ada di sini di sini karena banyak huha munafik. Ini semua laka kepada mula mahunafik ajma'u aku kumpulkan. Maaf, mahahuna. Yang ada di sini maka bagimu. Mahahuna, sesuatu yang ada di sini wahai anak muda, laka bagimu ajma' aku kumpulkan. In anta tadi jika engkau bisa menyembuhkan aku. Jadi yang aku bawa ini hadiah yang banyak ini adalah untukmu jika kamu bisa menyembuhkannya, menyembuhkan aku. Kemudian fakola berkatalah anak muda ini, inilah asyik. Aku nggak bisa menyembuhkan ahadan seorang pun. Innama sesungguhnya yashfi yang menyembuhkan itu adalah Allahu Ta'ala Allah Ta'ala Jadi imannya yang berbicara Bukan bukan Tapi Allah Baik kita, Baik aman dan billahi jika kau beriman kepada Allah Ta'ala. Allah, Aku akan memohon kepada Allah. Fasyafaka. Maka Allah akan menyembuhkanmu. bila billahi. Kemudian beriman kepada Allah Ta'ala. Fasyafahu. Maka Allah Allah, Maka Allah menyembuhkan teman sang raja tersebut. Ba'dal malikah Kemudian datang lagi ke tempatnya sang raja dalam keadaan matanya sudah melayang. saya ini duduk bersama sang raja. Kamaka naya jadi seperti biasanya ia duduk, biasanya ngobrol. Toko lala maniku. Kemudian sang raja bertanya, Man rotta alaika masorok? Man siapa rotta yang membalikan alaika kepada basarok matamu? Siapa yang menjadikan kamu bisa melek lagi itu? Siapa yang menyembuhkan matamu? Kala berkata Hasan orang tersebut, Rabbi Tuhanku. Kala sang raja kaget dan berkata, Walaka Rabbun ghairi dan kamu, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Ini orang-orang dahulu banyak ngaku Tuhan. Zaman sekarang rupanya juga banyak yang ngaku Nabi, yang ngaku Jibril, yang segala macam. Jadi memang itu model-model Bani Israel itu. Ini ngaku Tuhan. Kala kemudian sang orang yang tersembuh matanya tadi berkata, Rabbi wa Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'afadahu, kemudian diambillah orang tersebut oleh sang raja, walam yazal yu'adzibu dan senantiasa disiksa-siksa, hatta sehingga dalla mau menunjukkan halal gula kepada pemuda yang menyembuhkannya tadi. Faji'ah bil wulad, dipanggillah sang anak muda yang bisa menjadikan sebab kesembuhan tadi. Pokoklah kemudian berkata lahu kepada sang pemuda Al-Maliku Raja. yang berkata kepada sang pemuda, Hei gunanya, wahai anak muda, Qad kau min sihrika, telah sampai kekuatan sihirmu itu ma tumbriul asmaha apa yang kau ma sesuatu kau tumbriu yang kau bisa menyembuhkan asmaha ah, ah, orang buta wal abroso dan orang belang-belang orang sakit belang Watap alu watap alu dan kau telah banyak menyembuhkan orang. WhatsApp alu kau melakukan watap alu dan kau telah banyak berbuat oleh anak muda. Okola berkatalah anak muda ini, inilah asfi ahadan, inilah asfi ahadan sesungguhnya aku la asfi aku tidak menyembuhkan akadan seorang pun innama sesungguhnya yasfi yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala Allah yang maha tinggi tahu maka diambillah anak muda tersebut dalam yazal yu'adzibuhu dan senantiasa sang raja itu menyiksanya hatta dalla sehingga menunjukkan alat rohibi kepada sang kiai. Bagi abil rohibi akhirnya. Tapi saya pesan jangan nanti tahu ya tempatnya sang kiai, jangan menunjukkan kepada sang kiai. Akhirnya menunjukkan juga bagi abil rohibi kemudian dipanggil tidak didatangkanlah sang kiai tersebut. Bagilah lalu kemudian ditanya. Bagila ditanyakan, dikatakan lalu kepada sang kiai. Maksudnya ditanya. Irje andinik. Kembalilah kamu dari agamamu. Maksudnya, tinggalkan agamamu itu, ayo iman kepadaku. Kata Raja. Irje andinik, tobatlah kau. Irje kembalilah andinik dari agama barumu itu. Bahasa dan tidak maulah Bapa maka enggak enggak mau sang apa sang roh sang roh tadi. Baca'a kemudian baca'a kemudian mengundanglah sang raja itu bil minshari dengan gergaji. dia kemudian diletakkanlah al minsharu gergaji di mafroki roksi di belahan kepalanya di mafroki roksi di belahan kepalanya lalu digergaji basyak kau kemudian dibagi bagi hatta sehingga wakwa terjatuhlah syakahu dua belahan terbelah jadi dua Tumaji Abi Jalisin Maliki Bakiyalahu Kemudian datanglah setelah itu kepada yang setelah profilnya kiainya dulu dibunuh. Kemudian temannya sang raja itu oleh sang raja diadili. Ayo sobat, kamu kembalilah aku. Irji'an dini. Kembalilah kepada agama, agama dulu. Pak Fa'abah nggak mau. Temannya raja itu nggak mau karena sudah iman kepada Allah. Karena nggak mau, Dama. Bahwa di al-insyaru diletakkan gergaji di mafrofirasihi di belahan kepalanya. Dibelah lagi. Fasyakkahu biha tarafa'a syakkah. Kemudian dibelah. Bahwa syakkah kemudian dibelah bihi dengan gergaji tersebut hatta waqa sehingga terjadilah syakkahu syikkahu itu apa dua belahan kepala kepala sampai badannya itu Dumaji Abil bulan kemudian yang terakhir dengan anak muda itu anak mudanya didatangkan juga bagi lalu kemudian dikatakan irji antinik kembalilah kau kepada agama tobat ila nasarin min ashabi fadafa'an kemudian dilemparkan diberikan ila nasarin kepada sekelompok orang min ashabi daripada sahabat-sahabatnya sang raja maksudnya tentara sang raja dikirim anak muda ini kepada tentara-tentara sang rajanya kemudian tentara sang raja ini untuk pergi idhabu ila jabali kada wa kada fas'alu bihi idhabu pergilah wahai engkau semua wahai pasukanku bihi dengan membawa anak muda ini ila jabali kada wa ke gunung ini gunungnya ditentukan bas aduh kamu naiklah bihi dengan anak tersebut al ke atas gunung Faidah balaktum kalau kamu sampai dan watahu puncaknya Fa'in raja'an dini Kalau dia kembali kepada agamanya Maksudnya iman kepada lagi ya jangan dibunuh Wa illa kalau dia masih tidak mau kembali Fakrohruhu lempar kan saja dari atas gunung. Padahal kemudian rombongan pasukan itu membawa anak muda tersebut ke atas gunung. Basu'atu bihi al-jabala. Su'atu naiklah bihi dengan orang anak muda tersebut al-jabala ke gunung. Faqala lahum, faqala kemudian anak muda ini berkata, Allahumma finihim, ya Allah cukupkan bagiku, cukupkan aku dari gangguan mereka. Atau maksimi, ya Allah cukupkan aku hidup dari gangguan mereka. Bima syita dengan cara kau yang lebih tahu. Ya Allah jagalah aku dari gangguannya orang ini dengan cara yang kau lebih tahu. Para Jawa kemudian bergetarlah bihi dengan mereka al-jabalu gunung pasakotu lalu mereka terjatuh. Bisa berdoa ini gunung yang bergerak. Setelah bergunung yang bergerak sebentar itulah bergetar jatuh orang-orang itu Wajah ayam si ilal malik wajah dan datanglah anak muda itu yang si berjalan ilal malik kepada sang raja. Faqala lahul malik kemudian rajanya berkata, "Ma fa'ala ashabuka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bersamamu?" Apa yang kau lakukan oleh tentara-tentara yang menemanimu? Maqala kemudian anak muda ini polos menjawab, "Kafani, Allah mencukupkan aku him daripada gangguan mereka Allah. Allah yang mencukupkan, mencukupkan aku. Allah yang menghalangiku dari gangguan mereka. Wadafa'ahu ila nafarin ashabi. Kemudian dikirim lagi orang-orang untuk membawa anak muda tersebut. Bakala idhabu bihi. Pergilah dengan orang ini. Fahmiluhu dan bawalah anak muda ini dikurgurin di satu perahu kecil watawat satu dan menengah kau ini dengan anak ini ke tengah laut kita jadi oleh sang raja diutus, wahai para tentara bawa anak muda ini ke tengah lautan. Sampai ke tengah lautan. Wa Raja Andi ini kalau dia kembali tobat kepadaku, aku maafkan. Wa illa kalau tidak, fakrihuhu lemparkan saja di tengah laut. Padahal bumi kemudian pergi bersama rombongan ini. Lalu kepala berkata, Allah oh, pilih ini, ya Allah cukupkan aku dari dari dari bahayanya orang-orang ini, Allah syikta dengan cara yang kau tahu bangka faat lalu terbaliklah bihim dengan mereka al tuh, tu safinah perahunya terbalik Kembaliku kembalilah gelaplah mereka itu wajah ayam si kemudian anak muda ini berjalan Yal maliki kepada raja dan nahul malik kemudian raja ini berkata ma fa'ala ashabu apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu para pentar bukan sahabatmu maksudnya ini istilah Arab ya kalau istilah Arab itu tidak harus maksudnya apa yang dilakukan orang-orang yang menemanimu? kata kafaniyumullah Allah Allah mencukupkan aku daripada godaan daripada bahayanya mereka. Faqalil Malik Kemudian anak muda ini Allah berkata kepada sang raja, "Inna kalat ini, kau tidak akan membunuhku." Innaka sesungguhnya kau laksa bukanlah kau koti orang yang bisa membunuhku hatta taf'ala sehingga engkau melakukan ma'amuru bihi apa yang aku perintahkan kepadamu. Kau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau melakukan sesuai petunjukku. Kepala kerajaan heran, ma'ahua, apa itu? Kala kemudian anak muda bertanya, berkata, saya cuma unas kau kumpulkan orang Ismail bin wahidin bihabaran yang luas. Kau kumpulkan orang-orang di hamparan yang luas. Batas lukuni ala jin'in. Kemudian kau salik aku di atas di pelepah korma, di pohon korma, di pelepahnya di pohon korma. Kau salib aku. mandi mandikena nanti. Kemudian ambillah tombak yang ada di tempat undakku, di tempatku itu. Suruh ambil tombaknya sendiri. Tombaknya anak muda. Ambil tombakku ini. Sumakullah ada kami di kau. Kemudian letakkanlah panah atau tombak panah itu bukan tombak panahku itu adalah di bentangnya apa busurnya letakkan di busurnya makul kemudian ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim Bismi demi Bismi dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini Umarmi kemudian lepaskanlah panah itu Baik naga infaal dzalika jika engkau bisa melakukan yang demikian itu pasal tadi kau akan bisa membunuhku. Wah, mana dikasih tahu ini. Ingin bunuh aku caranya gampang wahai raja. Kumpulkan orang banyak, ambil pusat panganku ini, kasihkan ke busur, kemudian katakan dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini dan lepaskan busur itu lepaskanlah anak panah maka engkau akan bisa membunuhku dan jamaah Nasrat yang mengumpulkan orang-orang itu Sa'idin wahidin di hamparan yang luas satu wa wa salatahu lalu mema, apa lalu menyalitnya ada jin'in di pohon kurma Tuma apadah sahman Kina nanti Kemudian mengambil panah yang ada di pundaknya anak muda tersebut Tuma wadu as tiga bidil kauzi Kemudian sang panah itu diletakkan di kusurnya Tumma berkola, kemudian sang raja itu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Tumma romahu, kemudian melemparkan sang panah tersebut, bahwa fa'atahu bisultihi, kemudian panah itu mengenai pelipitnya. Famada matilah anak muda ini. Fokolat nasu, tapi lihat uniknya. Orang-orang yang menyaksikan orang buahnya itu melihat kejadian kayak begini, lalu berkata, Amanah bi Rabbil Gulam. Semuanya jadi aku beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Oh, itu yang dimaksud anak Rela mati tapi untuk keimanannya orang banyak. Amanah bi Rabbil Gulam. Sebab tanpa disadari sang apa Malik Kang Raja itu menyebarkan dakwahnya anak muda ini. Waktu membunuh kan pakai Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang tak muda dan ini digeser oleh orang-orang yang ada di padang saat itu di hamparan itu lalu mereka pada beriman semuanya Wa atal maliku wa malik maliku faqilahu ara'aita ma takdar taqdar wa qawlan nasu amana wa al maliku faqilahu kemudian dikatakanlah al maliku raja lalu kemudian ada yang berkata kepada raja ara'aita ma takdar kau sudah melihat apa yang kau takutkan Wallahi nazala bika hadruka. Sudah datang kepadamu apa yang kau takutkan. Fakat amanat nasu. Nah, adanya ada orang datang, eh raja. Kamu mulai kemarin membunuh siapa itu temanmu. Lalu membunuh sang kiai itu maksudnya apa? Maksudnya itu aku takut kalau orang-orang pada iman. Nah, sekarang yang kau takutkan ada atau tidak? Iya, yang aku takutkan orang itu beriman, eh malah sekarang benar-benar beriman. Jadi justru yang ditakutkan malah terjadi. Nah, ini. Kon adalah bika hadruka hadruka. Nah, telah datang sekarang apa yang kau takutkan. Justru yang kau takutkan sekarang terjadi. Kau amanan nasu dan orang sudah pada beriman. Pak Amar Robil akhirnya memerintahkan untuk uh, uh, itu adalah lubang apa uh, itu adalah uh, lubang-lubang yang ada di bumi, termasuk kayak jurang-jurang kecil. Atau kayak sungai-sungai kecil. Di apa hisi Kemudian di apa di akhirnya sang Malik sang raja itu mencari tempat-tempat lubang-lubang di bumi ini untuk mengubur orang-orang rakyatnya. Untuk mengubur rakyat-rakyatnya ini wa wa terima, kemudian wa kita akan dinyalakan pihak di tempat tersebut akhirat kami jadi rakyatnya suruh masuk ke lubang-lubang semacam sungai-sungai begitu terus dikasih kepada kayu-kayu bakar lalu dibakar untuk dibunuh semuanya Wakola, masya Allah ini nggak terima dengan iman-iman mereka itu. Wakola malam yarci antini fakhimu fakhimu dia yang tidak kembali kepadaku yang tidak meninggalkan agamanya anak muda ini lalu kembali kepadaku maka lemparkanlah mereka ke dalam api itu Aukilalahu ekstahim eh, Fa'al Fa'alu Ekstahim Maksudnya Jerumuskan mereka ke api itu semuanya Fa'alu Kemudian para pengikut-pengikut raja yang belum ermi beriman itu Melakukan satu persatu cemplungin ke dalam api itu sehingga kata jahat imro'atun sehingga yang tersisa adalah seorang perempuan wa ma'ahal sabiyun mempunyai seorang anak kecil laha bagi para perempuan tersebut tinggal tersisa seorang perempuan yang mempunyai anak kecil Batako asad orang perempuan ini adalah takut merasa ketakutan antakoa untuk jatuh fiha di dalam lubang yang berapi tadi Bapak lalah ternyata anak kecil berkata, Ya Umma, wahai ibu, isbiri bersabarlah, fa'innaki ala hati, sungguh kau dalam kebenaran. roh Muslim, hadis diwakilkan oleh Imam Muslim. Imam Al-Nawawi mendatangkan ini sebuah kisah saja, kisah kesabarannya orang yang membela keimanan mulai dari rohibnya, mulai dari sang pemuda, mulai dari rakyat semuanya rela dibunuh untuk membela keimanan. Dan itulah orang-orang besar. Orang besar itu akan rela mati untuk membela keimanan. Sudah tidak mikir kehidupannya. Yang penting adalah keimanan terjaga, apakah dia hidup atau mati, itulah yang mereka lewati. Termasuk orang-orang besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang diseksa oleh orang-orang muqtazilah saat itu untuk mengatakan bahwa Quran adalah makhluk maka Imam Ahmad mengatakanlah Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran kalamullah itu bukan makhluk sehingga sehingga Imam Ahmad bin Hambal hingga dicampur, dicampur, bahkan diletakkan, ditarik, digelandai-gelandai, diuputar putar dibasah, dihinakan, tetapi tidak hina. Sampai hari ini Imam Ahmad bin Hambal tetap dihak, diambilkan oleh Allah Subhanahu Wa Ini contoh yang dihadirkan oleh Imam An Nawawi di sini maksudnya adalah kalau membela kebenaran jangan takut kesabaranmu itu adalah hemat dan mengangkat derajatmu. Karena anda membela kebenaran ini orang nggak mampu, masa Allah berat membela kebenaran. Karena urusan sepele saja sudah dijual agamanya. Gara-gara ya Allah nggak bisa cari makan suap nanti pada dan berbohong jual agamanya. Karena ada urusan-urusan sepele memilih calon apa jual agamanya atau mau mendapatkan sesuatu rezeki dengan menjual agamanya bahkan na'udzubillah adik-adik perempuan di tempat yang lain yang sudah dia tidak ada iman ternyata untuk mendapatkan sepeda motor segera punya mobil segera punya ini menjual kehormatannya menjual agamanya dan itu banyak jadi kita harus kukuhkan makna keimanan di hati kita. Selagi yang namanya iman itu mahal, yang bernyawa ini harus hilang, kita harus bela. Tapi ini perlu kesabaran dan tidak akan sabar. Bayangkan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini cerita panjang tersebut ini hanya bil barokah ya berbarokah kepada bukunya Imam Nawawi rahimahullah taala dan insya Allah besok kita akan berbicara tentang hadis-hadis pendek. Ini kalau sudah berbicara besar, ini namanya Israiliyah Israeliat yang diceritakan oleh Nabi Muhammad cerita tentang orang Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi Muhammad itu benar. Jadi tidak ada masalah membawa cerita-cerita tentang orang Bani Israel terdahulu asalkan riwayat yang benar dan tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad maka itu boleh kita baca ini saja barangkali ada yang mau ditanyakan dipersilakan ada lima menit Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ya, ya, ya. Saya mau menanyakan tentang bagaimana menjaga menjaga mata kita waktu kita dalam perjalanan. Lagi contoh waktu di rumah si si ini sempat memohon kepada Allah ya Allah jagalah maka hamba pun tidak punya hal yang haram tetapi tidak disengaja pasti di depannya itu terlihat tidak sengaja mau melihat ke kanan ke kiri maka ke bawah takutnya menabrak yang di depan. Jadi intinya bagaimana melihat tapi tidak sengaja. Hmm, lagi? Satu lagi. Pertanyaan yang kedua, apakah wanita yang biasa di jalan itu yang biar berpakaian misalkan nah apakah mereka itu termasuk godaan atau bukan Assalamualaikum baik Bismillahirrahmanirrahim menjaga mata itu harusnya sebetulnya kalau orang sadar di saat mata itu diumbar itu orang jadi terhibur jadi kita tertibah hati pikir dengan Masya Allah tiba. Jadi kewajiban kita menjaga mata. Kalau tiba-tiba terlihat tanpa sengaja, kata Rasulullah, laka al-ula. Jadi kalau kita terlihat terlihat, itu namanya adalah bukan dosa. Yaitu adalah sebagai sesuatu yang boleh. Karena terlihat. Tapi setelah itu jangan terus dipandang. Jadi kalau kita melihat itu tidak haram asalkan kita pun segera membuang menjauhkan dari pandangan. Dan sebetulnya tidak susah. Tidak susah. Saya pikir sama-sama ya. Tidak susah kalau kita melihat misalnya mohon maaf lagi jualan baju. Ada yang beli baju masa pusatnya terlihat. Eh jangan lihat pusatnya. Nah, yang terlihat kan tidak pusat saja. Lihat yang lainnya yang tidak terlihat. Mungkin kita bisa melihat baju kita. Kalau kita lagi naik motor, ya jangan lihat perempuan yang di depan naik motor sebut di depan kita. Jangan dilihat dia, lihat jalan kanannya sebetulnya masalah tidak melihat itu hati. Kadang-kadang ada, yang kurang tidak lihat, hatinya bayangin ke sana. Ada begitu. Jadi kalau maksudnya melihat, tidak melihat itu adalah dengan hati. Jadi hati ingkar, saya tidak suka, ini adalah haram, kemudian dibuang matanya. Jadi itu tidak susah. Kalau pun tidak ke bawah, tidak gini. Kalau ada perubahan. tak semua alam ini dipenuhi oleh perempuan di tengah telanjang? Kan tidak. Ini mungkin ada lima orang pakai telanjang bulat. Sananya kan tidak. Tinggal kita buang ke sana kita harus melihat profil kita. Kita melihat baju kita. Atau kita melihat motor kita. Pedometer motor kita dilihat. Ah, hilang sudah. Asalkan kita mau berusaha. Tapi kalau nggak berusaha, menghayal-hayalkan biar jauh dari Allah, pikirannya ngerok. Ini. Jadi yang penting kita menjaga mata. Kalau kita terlihat, tidak dosa. Tapi makna terlihat itu sekali. Allah. Bukan terlihat Uh, dua kali, itu sudah dosa. Kemudian, kalau perempuan pakai baju perempuan di tengah jalan itu ya ulang-ulang godaan, tapi akhirnya jadi siksaan gitu ya. Makanya orang kan langsung lihat, Masya Allah. Gara-gara ya, mata jelalatan kepikiran yang enggak-enggak, Masya Allah. Ini bisa pikiran yang enggak karu-karuan, bisa menghantarkan kepada pikiran yang apa, naudzubillah, dan kepada kemaksiatan. Itu memang godaan godaan sekaligus seksaan buat kita ya. Kita tergoda dengan yang demikian ini. Maka paling hebatnya orang adalah yang tahan uji untuk digoda. Dan doakan dia. Doakan semoga Allah memberikan petunjuk agar menutup aurat. Maknanya apa? Agar kita benci, benci pekerjaan. Tidak menyukai hal yang demikian itu. Jadi kalau bisa memang harus wajib kita menjaga mata kita. Dan menjaga mata itu bukan harus dipikir jalan. Mohon maaf, barangkali acara-acara televisi itu lebih dasar kadang-kadang acara lebih sisi, lebih sisi lebih dasar mengerikan. Kita tidak perlu mendengar fatwanya ulama-ulama bidisan yang mengatakan selagi jauhkar itu kan tidak asli, selagi tidak asli kan tidak apa-apa, itu musibah. Lebih mengerikan yang terlihat di televisi daripada kita lihat di pinggir jalan. Masya Allah, barangkali ada film-film lagu-lagu yang di situ dengan orang-orang yang joget, yang dengan gerakan-gerakan yang mengerikan, itu adalah merusak hati kita. Semoga Allah menjaga mata kita, menjaga hati kita, sehingga hati kita tidak berpikir kecuali yang baik, tidak pernah ah, pikiran kita tidak berpikir yang baik, dan yang ada di hati kita hanya kerinduan kepada Allah, dan semoga Allah menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna wa la زدنا وانصرنا ولا تغدرنا وعافنا ولا تبغضنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تؤثر علينا انك على كل شيء قدير يا الله kuatkan iman kami ya Allah berikan kami kesabaran untuk menjaga keimanan kami ya Allah ya Allah mudahkanlah kami untuk menghantarkan keimanan kepada orang lain ya Allah jagalah mata kami jagalah hati kami ya Allah dari bermaksiat ya Allah dan jagalah telinga kami dari mendengar yang haram jagalah anggota tubuh kami dari yang kau haramkan ya Allah hanya kepadamu kami memohon ya Allah hanya kepadamu kami berlindung ya Allah iya karena na'budu kepadamu kami beribadah wa iyyaka nasta'in dan kepadamu kami memohon perlindungan agar kami bisa benar ya Allah ya Allah berikan kepada kami pengampunan dan ampuni dosa orang tua kami juga ya Allah dan ampuni dosa guru-guru kami ya Allah mudahkan segala urusan kami dan mudahkan segala urusan orang tua kami ya Allah segala urusan guru-guru kami ya Allah ya Allah jadikanlah kami orang yang bisa berbakti kepada orang tua kami dan jadikanlah anak-anak kami adalah anak yang bisa berbakti kepada kami sehingga kami dan orang tua kami kami dan anak-anak kami adalah di surga. Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami bayar hutang kami. Ya Allah berikan keikhlasan kepada kami semua ya Allah. Berikan keikhlasan kepada kami semua ya Allah yang hadir tempat ini dan berikan keikhlasan kepada yang membantu pesantren ini dan kirimkan kepada kami orang-orang yang kelas ya Allah. Jangan kirimkan kepada kami orang yang tidak ikhlas ya Allah. Jangan ada yang menyumbang tempat ini orang yang tidak ikhlas dan jadikanlah yang menyumbang tempat ini orang ikhlas dan kirimkan orang ikhlas orang ikhlas ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami. Berikan kepada kami anak-anak yang soleh solehah dan yang belum mendapatkan pasangan ya Allah. Kirimkan kepada mereka jodoh-jodoh pasangan yang kau yang menjadikan mereka berbahagia di dunia dan di akhirat dan dalam kesehatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami husnul khatimah ya Allah mati dalam keadaan iman iman iman ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وتقبل منا ببركة الفاتحة wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.